Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. demi siang, apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh, usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, وسيجنبها الأتقى dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, وما لأحد عنده من نعمة تجزى dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridoan Tuhannya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak, dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.